Lisan terbagi dari aqsa, wasat, hafa dan taraf. Taraf lisan ini yang paling banyak makhrajul huruf dan huruf yang keluar darinya. Nah, قالت الجزء الرابع bagian yang keempat dari al-lisan taraful lisani apa yang disebut dengan taraful lisan telah kita ketahui tadi ya mana itu taraful lisan lihat ini ah ras naik sedikit ini bagian taraful lisan ya baik wa fihi khamsatu makharijin وفي خمسة مخارج لأحد لأحد عشر حرفا terdapat padanya lima makhraj untuk sebelas huruf banyak ya Sebelas huruf. Katali sebagai berikut. Jadi pada para ini terdapat padanya apa? 5 makhraj untuk sebelas huruf. Rinciannya sebagai berikut. Al-makhrajul awal Makhraj yang pertama al liharfin nun untuk huruf nun. Berarti huruf nun itu keluar dari Sorofu al-lisan. Wa yakhruju min taraf lisani ma'a ma yuhadhihi min lissati salatain al Makhraj nun keluar dari taraf lisan yang ditempelkan dengan gusi-gusi dari sana sanaya ulia dari sanaya al-ulia al-lista sebagaimana yang telah kita sebutkan itu daging yang tempat tumbuhnya gigi depan kita. Nah, disitulah keluarnya huruf nun, huruf lisan dengan nam lisa kursi gigi atas, gigi depan. فعندما يقرأ طرف اللسان اللثة ينقفل المخرج انقفالا تاما فيتحول الصوت عن طريق التجويف الأنفي وهو ما يسمى بالخيشوم ويخرج عن طريقه ويخرج عن طريق فتحتي الأنف ويسمى غنة Maka ketika para lisan mengetuk gusi-gusi mengetuk gusi tempat tumbuhnya gigi depan, maka tentunya makhraj akan yang kafil. Makhraj jalan tempat keluar akan tertutup, terbendung, terkunci dengan sempurna. sehingga suara tidak akan bisa keluar karena tempat keluarnya suara tertutup. Sebabkan karena lisan yang telah mengetuk gusi-gusi gigi atas tadi. Ketika lisa, ketika suara tidak mendapatkan jalan keluarnya, maka suara pun mencari jalan keluar berpindah suara itu kepada rongga hidung. Tajwid al-anf kepada rongga hidung Bangka hidung inilah disebut dengan al-khayshum. Nah, maka suara yang tadi telah keluar mendapatkan jalan keluarnya melalui al-khayshum maka dia akan keluar dari fathatay al-alf. Akan keluar dari ya, dua lubang dari hidung. Wisamma gunnah. Itu yang kita namakan dengan gunnah. Izan fa makhrajun nuni yatakawwanu min juz'aini sehingga makhraj itu akan terbentuk dari dua bagian. Huma keduanya adalah poroful lisan, itu ujung lisan, wal khayshum dan kedua khayshum. Dengan dua gabungan bagian inilah membentuk huruf nun yang fasih. Poroful lisan dan khayshum bergerak secara bersamaan kemudian mengeluarkan huruf nun yang fasih. ويوضح الشكل التالي مخرج النون ويشير السهم إلى المنطقة الطرف اللسان مع اللثة والمنطقة الزرقاء التي تعلو التي تعلو الحنك العظمي الأصفر تشير إلى الخيشم نعم طيب يا نعم perhatikan gambaran pada layar kita. rahimahumullah itu keluar dari tolak komisan. Ini. Perhatikan layarnya. Ya. Yang ditempelkan pada gusi gigi depan. Gigi depan, ya, tempelkan pada gusi gigi depan. Di bawah dari makhluk lam sedikit. Di bawah dari makhluk lam sedikit. Ini nun, lam itu di sini. Perhatikan. Lihat layarnya, ini nun, ya, jadi bawahnya, ini lam, di atasnya sedikit. Al an, Tung coba saja, coba. Al, ucapkan al, lam, al, berikutnya ucapkan nun, an, al, an, al, an. Nah sehingga makrot yang lebih dekat kepada bibir apa? Nun. Karena ada di bawah dari makroj apa? Lam. Lam coba lihat layarnya. Lam itu di sini dia. Nun itu di sini. Berarti yang lebih dekat dengan mulut siapa? Makroj dari nun. Al an Al, al al an al an. Ya. kan Nah, begitu. Nah, baik, Ikhwanifillah rahimakumullah. Nun ketika ujung lisan atau konsentrasi aja pada layar. Ketika ketika ujung lisan, para lisan telah mengetuk ya, telah mengetuk uh, gusi gigi atas ya, asana ya. Nah, lisan maka suara yang tidak keluar yang bersumber dari suara dari kerongkongan tenggorokan ini, lihat ini, dia keluar dari sini dan dia mendapati jalan keluarnya tertutup. Dia mendapati jalan keluarnya tertutup. Tertutup kenapa? Karena para tulisan sudah sangat menempel dengan begitu kuatnya kepada lisah ya dari gigi depan yang tidak sedikit pun menyisakan ruang untuk suara bisa keluar dari mulut. Nah, ketika suara tidak mendapatkan ruangan jalan dan jalur untuk keluar, maka suara akan berpaling mencari jalan keluar, maka dia temukan jalan keluar itu melalui melalui rongga yang ada pada pangkal hidung. Ini yang disebut dengan khayshub. Mulai dari sini, ini ini, ini akhirnya lihat gambarnya. Ini pangkalnya. Ini semua namanya khayshub. Ini di sini, lihat. Nih, dari mana? Sini. Ya. Nah, dari sini. Nah, maka list suara pun akan mencari tempat keluar. Dia dapat dia dapati apa? Ada jalur yang akan keluar dari khayshum. Nah, keluarlah dari sini melalui melalui dua lubang hidung kita. Keluarlah darinya suara nun tersebut. Ketika dia tidak dapat di jalan di sini, maka dia pernah berpaling, mencari jalan keluarnya, mana tempat yang kosong, dia keluar dari situ. Nyata didapati tempat Ruang kosong itu adalah ruang kosong yang ada pada apa? Pada rongga hidung yang disebut dengan khayshum, maka keluarlah suara. Suara yang kita dengar yang keluar dari khayshum disebut dengan gunnah. An, an. Suara itu dari mana itu? Dari khayshum. Nah, gabungan antara para pelisnan yang mengetuk lisah dan suara yang mengalir dan keluar dari khayshub kedua perkara ini membentuk suruh nun suara nun yang fasih an an na ni nu an an ya gabungan dari apa dari taraf lisan dengan lisan kemudian suara yang keluar dari Khayshum nah ini semua apa keduanya akan membentuk suara nun Ya, an an pahami? Baik. Nah, perhatikan para ulama ya, sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa huruf nun itu keluar dari dua bagian. Dari gabungan dua bagian. Pertama dari mana? Dari sini? lisan, ujung lisan yang mengetuk gusi-gusi atas di atas an bersamaan dengan itu akan keluar suara dari apa? Khaisum. Suara gunnah. Gabungan antara lisan, bagian lisan dan bagian gunnah itu membentuk suatu huruf nun. Paham ya? Nah, sehingga membentuk suara nun an an paham? Ya. Nah, perhatikan. Bagian lisan bagian lisan itu disebut dengan nisful mukammal. Lihat ini. Bagian nun dan bagian nun berupa lisan, bagian parofnya ini tadi, ini lihat. Nah, ini. Nah, ini disebut dengan an-nisfal mukammal. Adapun bagian nun dari khayshumnya tadi ini ya, disebut dengan nisfal mukammil dengan mengkasrokan mimnya. Faham? Jadi dari dua bagian dari dua ain inilah terbentuk suara nun. Nis full mukammal bagian lisannya al kemudian bagian khaisum disebut dengan nis al mukammil gabungan dan kedua bagian inilah membentuk suara nun an an faham ya begitu itu makhraj untuk nun ya Baik. Ya. Paham ya? Dan nah, demikian kita telah mengetahui makrot dari huruf apa? Huruf nun. Gabungan antara juz al-mukammal, apa itu maksudnya juz mukammal? Parokol lisan yang mengetuk, yang menempel pada lisah, pada ya, ulia. Nah, pada gigi atas. Al an ya kemudian ditambah dengan apa ditambah dengan khayshum suara yang keluar darinya yang mengeluarkan suara gunna nah gabungan dari dua bagian inilah mengeluarkan suara nun yang pasti an an nah apakah suara gunna pada nun itu hanya ada pada nun yang sukun saja tidak suara guna itu pun ada pada nun yang berharokat tapi suara gunnah tersebut melemah. Suara gunnah dia melemah pada apa? Pada nun yang berharokat. Nah, tetap ada gunnahnya tapi tidak sekuat nun ketika su sukun. Nah, ni, nu, an, an. Difahami? Baik. Nah, kita latihan sama-sama. Ya. Nah, nah ni nu an an nah yu'minun yu'minun huruf nun. Makhraj yang pertama yang keluar dari para lisan. Terlanjutkan kepada makhraj yang kedua yang keluar dari para lisan juga. Qalat al makhraj tsani. Makhraj yang kedua dari apa ini? Yang kedua dari apa? Dari para lisan. al makhraj tsani, ai dari para lisan li harfi ra untuk huruf ra. Dari mana keluarnya huruf ra? Wa yakhruju min tarafil lisani ma'a ma yuhadhihi min lissatis sanatain al-'ulyayn adkhalu qalilan ila dhahri lisani min makhraji an-nun. Perhatikan huruf ra itu keluar dari taraf lisan juga sama taraf lisan bersama dengan apa yang dari di hadapannya menempel dengannya dari gusi-gusi gigi depan. Ya. Adkhal qalilan ila wahril lisan yang lebih masuk sedikit kepada punggung lisan min makhrajin nun dari makhraj nun. Ya, Artinya huruf ra ini makhrajullah dia lebih rendah daripada makhluk nun sedikit. Itu pada kalau mau disilakan dengan Allah pada Allah lisan. Dan aru aru Perhatikan. Tadi kita telah bahas di awal pertemuan bahwasanya lidah itu secara umum dibagi berapa? Tiga ya. Satu, dua, tiga. Ini aqsa, ini wasat, ini taraf. Nah, perhatikan di antara para ulama, taraf ini dibagi lagi. Bagian paling dekat dengan ras, ini semua taraf ini ya. Ini ya. Nah, ada lagi dibagi bagian ujungnya, ini sebutnya wohar, Ya, Zuhar taraful lisan. Zuhar. Ya, sebutan zuharnya dia. Paham? Jadi ya, kalau sebutan zuhar, antum sudah tahu maksudnya itu ini. Ujungnya ini apa? Ras. Santum. Paham? Nah, nah roh itu di sini dia. Ini roh itu. ninun, Paham ya? Nah, sehingga makhluk roh itu dia lebih rendah sedikit. Di atasnya nun sedikit, sedikit aja. Baik. Itu maksud dari pengarang kitab ini. Baik. Nah, dengan demikian kita telah memahami di mana keluarnya makhraj dari huruf ra. ketika di sini ya dari para tulisan dan layarnya tempelkan pada ya lifah ya tanah ulia gusi-gusi dari di atas depan qariban min makhrajin nun perhatikan ini lihat nun itu di sini nih nino nun an au coba saja coba an au na ro kita dapati roh itu lebih maju ke arah bibir daripada nun di belakangnya sedikit, di bawahnya nun ya di sini. Ini nun ini ya. Baik. Nah, sehingga inilah tempat keluarnya huruf ro. Tempat keluarnya huruf huruf ro. Nah, ya. Ro, ri, ru, au, au. Nah. Baik. Nah, lihat perhatikan. Ada tiga ada tiga ben, kemungkinan bentuk lisan ketika mengucapkan roh. Dua kemungkinan yang salah dan satu kemungkinan yang benar dalam mengucapkan roh. Perhatikan. Yang pertama, kemungkinan yang pertama ketika seorang mengucapkan roh, maka dia terlalu menjauhkan lisan dari alif dan al-ulia. Nah, begini dia. Terlalu jauh, tidak ditempelkan. Terlalu jauh. Sehingga akan membentuk suara Ar-Rahman, ar Ada farol. Ya sebagian nanti seperti itu baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara seperti suara orang celak begitu. Ya. Ini akibatnya apa? Akibatnya sebabnya karena dia tidak mengetuk liftah dari fadal ulia tersebut. Ya. Nah, Ar-Rahmanir Allah. Ini kita pernah dengar ya. Nah, suara seperti itu akibatnya karena terlalu jauh. Nah, terlalu jauh tidak menyentuh lidah. Ini kemungkinan yang pertama, ini keliru. Kemungkinan yang kedua, ini kemungkinan yang benar. Perhatikan. Ketika kita mengetuk, menempelkan taraf lisan pada lisah sanal ulia, ya, maka bentuk lisan yang benar adalah lisan itu akan membentuk lekukan pada ujungnya. Membentuk lekukan pada ujungnya, sehingga seperti ini kira-kira. Ah, begitu. Nah gambaran depannya seperti ini, atau melihat. Ada fajwah. Ada rongga kecil pada ujung lisan itu. Dari sinilah suara roh itu keluar. Au, Ya. Nah, berarti bila ujung lisan itu membuat lakukan cekungan maka yang menempel pada lisahnya itu bukan seluruh ujung ini. Lihat, bukan seluruh, seluruh ujung lisan. Tapi bagian sisi-sisinya. Nih ya, bagian sininya. Lihat gambar. Nah, bagian sininya itu yang menempel. Ya, ini bentuk lisan yang benar. Ya, ini bentuk lisan yang benar. Sehingga mengeluarkan suara, au, au, ya, Demikian seharusnya mengucapkan Allah itu. Menyisakan rongga kecil pada ujung lisan tersebut, pada para lisannya. Kemungkinan yang ketiga, ini kemungkinan yang keliru, yaitu seorang tidak memberikan, ya tidak memberikan celah ujung pada ujung porof lisan, tidak memberikan rongga kecil pada ujung lisan yang keluar darinya suara. Ya berarti dia terlalu me nempelkan seluruh bagian dari taraf lisan tersebut pada alif lidah Al, gini. Ya, an an an an Nah. Nah, ini kalau dilakukan ya, suara ya, anggaplah ya ini aja. Nah, anggaplah uh, lisan itu, para lisan telah mengetuk seluruh dari gusi-gusi atas, tidak menyisakan cekukan ataupun rongga kecil di ujungnya, ya, maka suara yang hendak keluar, ya, suara yang hendak keluar dari pita suara itu mendapatkan jalannya apa tertutup dengan rapat. Maka suara yang sudah bertumpuk berkumpul di sini akan menekan lisan akan menekan lisan suara apa dorongan dari suara yang tertahan menekan lisan keluar suara roh ya roh kemudian lisan akan kembali lagi ya dan suara pun akan yang di belakang pun akan muncul lagi kemudian menekan kembali lisan tadi sehingga akan membentuk apa melahirkan beberapa roh dalam segala pengucapan ini yang dilarang yang seperti ini yang dilarang sehingga kan masalah soal Ar-Rahman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengucapan roh yang meng, yang meng, yang menghasilkan berbilangnya suara roh ini tikrar yang dilarang. Sebabnya apa? Sebabnya karena dia tidak menyisakan fajwa, tidak menyisakan rongga ataupun ruangan kecil, ukuran kecil, rongga kecil pada ujung taraful lisan. Ketika sudah mengetuk rapat, suara mau keluar dia akan menekan lisan itu. Naik lagi, datang lagi suaranya, tekan lagi, munculkan suara ro, ro, ro berikutnya dalam sekali pengucapan seperti ar, ar, ini keliru. Ya, sehingga ini dijauhkan dalam membaca huruf roh, dalam ayat quran atau dalam mengucapkan bahasa Arab yang fasih itu dihindarkan. Jangan sampai ada roh yang berbilang. Nah, ya, nah perhatikan kembali pada gambar tadi. Ketika pengucapan yang benar, ujung para tulisan itu harus terdapat padanya rongga kecil yang keluar darinya suara. Perhatikan, ya, dari sini suara. Nah, maka ketika eh, suara mendapati Ya. Rongganya itu hanya disisakan sedikit, hanya kecil seperti itu. Ya. Maka suara, tempat keluar suara akan menyempit. Nah, ketika menyempit itu akan ada getaran pada huruf ra. Akan ada getaran pada huruf ra. Oleh karena itu, kalau untuk perhatikan, ya, pengucapan ra yang benar itu suara suara, suara itu akan bergetar. Di sana akan bergetar. Allah, nah, lihat. iya kan? Allah. Itu apa sebabnya? Karena apa? Karena tempat keluarnya suara sudah mengecil, menyempit. Sedangkan dari yang lain memang tidak keluar. Ya. Tapi dia hanya mendapatkan tempat keluar yang sangat sempit sekali. Itu menyebabkan suara Allah itu bergetar. Allah, Allah. Ya, baik. Juga diperhatikan dalam mengucapkan berdoa juga sama, tidak ada amalan bibir pada mengucapkan roh. Jangan au au ya bibir tidak ada kaitannya dengan makhluk roh, cuma lisan saja. Pahami? Ya au nah, lihat biasa saja Allah ini, ru kalau ketika bomba baru au biasa saja au au Faham? Ya. Itu semua tempatnya paham ya? Nah. Jadi tarik para tulisan ma'ama yuhadihi min al tadi qariban min makhraj nun dari ujung lisan ya tempelkan pada gusi-gusi atas sedikit dia lebih di bawah dari makhraj an-nun. Nah, nah perhatikan berikutnya eh, perbandingan antara bentuk lisan dari roh yang mukhammah dan roh yang muraqqaqah. Nah, roh itu terbagi dua, ada yang roh dibaca tebal, ini disebut dengan roh al-mufakhama dan roh yang muraqqaqah yang dibaca tipis. Kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis itu akan ada uh, pembahasannya sendiri ya. insya Allah kita akan lewati. Baik. Nah, sekarang perlu kita perhatikan di sini bagaimana bentuk lisan ketika mengucapkan roh yang mufakhama dan roh yang murakkakah. Kalau roh yang mukhaffafah ikhwan rahimakumullah maka kita dapati asal lisan ini akan naik. Lihat layarnya dan kita akan dapati lisannya taqa'aru. Lisan itu akan melengkung. Inilah yang menyebabkan suara roh itu tebal. Roh. ya. Nah, Ya. Contohnya annaharu au ra. Ya. Ini sebabnya suara itu tebal, enggak ra, enggak gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, Allah. Anda bisa sendiri, asalkan sendiri lisanan tuh. Kita Anda mengucapkan ra yang tebal yang berharga fathah, itu di antara titik tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu lidah itu akan apa? Absal akan naik. Dan kalau bentuk apa? Untuk yang tata'ar, bentuk lekukan seperti ini. Inilah menyebabkan suara itu tebal. Faham? Tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada ya. tebal dibaca ra itu tidak ada. Fahami? Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, adapun apabila roh tersebut roh yang dibaca tipis, maka bentuk lisan normal seperti biasa. Tidak ada aksol lisan yang naik ke atas, tidak ada. Normal. Ya. Nah. Baik. Maka rohnya dibaca tipis. Nah, dibaca tipis. Baik. Itu untuk roh yang murakkabah. Nah, Baik. Nah, khonifullah rahimakumullah ini contoh dari apa? Eh, roh yang mufakhamah dan roh yang murakkabah. Nah, Hal muhim di sini kita telah mengetahui di mana makhraj dari huruf Ra. Nah. Baik. Ya, kita perhatikan. Kapan roh itu dibaca tipis diantara ketika dia berharokat kasrah. Ri. Ya, Menerapkan kasrah li. Nah, perhatikan. Nah, ketika kita mengucapkan li, maka asfal lisan akan tetap seperti biasa, normal. Li. Enggak kemudian naik apa seperti Allah. Allah. Paham ya? Nah. Demikian makhraj untuk ra. Baik, sama-sama kita latih. Nah, roh ri, ru, Ya. jadi jangan terlalu jauh lisan itu dari lisan juga jangan mengunci ya menutup seluruh lisan tersebut tapi menisahkan apa rongga kecil di ujung torok lisan tidak Allah Bismillahirrahmanirrahim. atau Bismillahirrahmanirrahim irrah itu ketika dia tidak misalkan apa rongga ini salah tapi misalkan rongga Bismillahirrahmanirrahim ra ar gitu paham ya baik jadi kalau sudah jamnya diingatkan. Jam berapa ini? Setengah dua belas. Ah. Sampai jam berapa? Sebelas tiga puluh. Ya. Hmm, masih lama. <laughs> Baik. Nah, sudah capek? Hah? Belum, lanjut. Nah. Jam sebelas saja. Ya, insya Allah. Baik, berikutnya Nah, ada di sini kita lanjutkan sedikit. Walirro halatan. Untuk huruf itu ada dua keadaannya. Tertimu wa tartib. Huruf ra yang dibaca taqsim maknanya ra yang tebal dan tarqiq ra yang dibaca ti, tipis. Wa fi hatainil halatain yataghayyaru makhraj ra. Pada dua keadaan ini maka akan berubah makhraj ra tersebut. Walakin wad'a muakhir walakin wad'a muakhir lisan yakhtalif. Afwan tadi apa? La yataghayyar, tidak akan berubah makhraj ra. Tetapi letak dari akhir lisan itu yang berubah, itu yang berbeda. Fayar nah fayar tafi'u aqsal lisan عند النطق الراء المفخمة ولا يكون كذلك ولا يكون كذلك في مرققة وشكلان تاليان يوضح ذلك Nah perbedaannya apa? Pada ra yang mufakhama maka asfalisan akan naik terangkat ke atas ketika mengucapkan ra yang mufakhamah dan tidak demikian pada ra yang muraqqaqah. Eh, asfalisan tidak terangkat. Gambar berikut akan menjelaskan. Ya. Perhatikan di sini, ya, dia, ininya layarnya. Bentuk dari para polisan kedua yang baik yang mufakhamah maupun yang muraqqaqah itu sama. Ya, amalnya sama, tempatnya sama tidak berubah. Hanya saja apa? aksalnya ini yang berubah. Kalau dia koma, maka dia yartafi. Adapun merokok maka dia tidak yartafi, tetap normal seperti biasa. Paham? Itu saja. Mudah kan? Baik. Baik, kita lanjut. Waktu sama al-ahruf وتسمى أحرف ثلاثة اللام والنون والراء بالأحف بالأحرف ذلقية لخروجها من ذلق اللسان أي طرفه dan dinamakan uh, ketiga huruf ini yaitu lam, nun dan ra dengan huruf az-zalaqiyah karena keluarnya dari zalaq lisan apa makna zalaq itu parah itu ujung di lisan Baik. Nah, nah kiranya kita kan aja dulu sampai di sini ya. Insya Allah untuk kita capek sebenarnya, ya kan? Nah, nah, jangan malu-malu. Baik. Insya Allah Taala kita sambung pada sisi yang berikutnya pada asar ya karena asarnya itu cepat ya selesainya maka kita mulai asal langsung baik antum sekarang istirahat nanti tidur jangan kemana-mana mana jangan kabur ya tidur istirahatkan karena kita akan estafet lagi berikutnya sampai malam hari Insya Allah. jadi butuh eh, stamina tenaga ya diperhatikan Baik, ilahuna. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan? Hah? Ada yang ditanyakan dari pembahasan dari awal kuning tadi? Pahami semuanya ya? Baik, Insya Allah Sampai di sini, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat.